Lan kados kula dadi ulama nggih senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Lu biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula lagi mulang. Kula yo ya ora roh saiki perkembangan di piye sugih ora yo ya ora roh. Ya kudu ora roh. Lho soal ana wong amal tak tampa ora apik. Pancen sadate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mereka lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas, bareng sugah murid-muridnya sugah, terus malah cemen jadi tomak, jadi kan gendeng kan aneh makanya itu sahabat mereka tahu ketika dijelaskan Nabi kue kus biasa ngamal mereka biasa mendapat maksudnya orang-orang kures yang anyar mau oh, biasa ngamal kok saya malah cemen jawab apa bagian kok aneh nuwangi sahabat lu aku nabuah aku jadi logika nabuah Mau kondang tenan kang logika nubuah. Mulane ulama kok gak wali, ulama salah alamat. Kudune logika ulama dino kabeh ulama ini parak nopo pangeran. Mergo sing marisi logika nubuah namung ulama. Disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh, senengane nganggo logika urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan boleh gak diwongno. Lu wong kangelan nak kowe niat ikhlas ku heroik, pahlawan u keren. Hebat. Kok saya apa cemen? Jaluk nopo bagi Masyur ngedikane maka saya ngasih mereka fuhum alal Islam. Saya rayu mereka supaya seneng Islam. Kalau kalian-kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrah noneng hati ini kalian masing-masing. Gak perlu nopo servis intinya gak perlu nopo servis. Wis biasa gagah muni nahnu ansor wah kita ini petolong Tuhan. Wong ansor wis kadung bangga jadi napa yansuru nawaha napa wa rasul. Lha suwi dadi yansuru saiki mentale kepen yun sorun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak. Nglakoni infak yo ya memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah suge tambah kondang kok tambah kepengen di. Ya, wong dhisik memberiku gagah ra karuan aliyadillah ya khairum aliyadis. Bareng tua-tua. Di. Lho kula sering kandha bojo kula, umpama dek aku kok lara, kira-kira entek akeh ngel kalau murid, aku donga njuk mati. Kok repot. mati itu masalah kan bagi wong-wong sing jelas. Aku kan jelas jadi mati ya mati ae repot. Ya itu tadi, kita harus punya logika nubuah. Nah, sing biasa ngamal, ya sing ngamal lah. Terus kalau nanti seneng mulang ya mulang ae. Saya mulang santri sepuluh ya ikhlas, rong puluh ikhlas, tambah ke tambah ikhlas. Saya serasa mbok pikir, biasa ikhlas malah apa medun derajat orang ikhlas. Makanya itu orang itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal kanjeng Nabi. mereka tetap kuat karena dididik seperti itu nggih ya dididik seperti itu. Coba kalau mereka ingin eh, melok kayak mentale Akrok bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy pecundang-pecundang itu, wah, oh, Islam ditinggal Nabi tutup nah. Sahabat itu dengan logika nubuah. Pernah ada logika saat bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Arika Palestina lah Pasirin. Dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah nggak ditunggoni kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi jari saat Nabi Wakos saya nak oleh ngendikan. Sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh? Perang yakin kalah kok malah mirin. Ah, yakin kalah malah maju. Wong kowe mati syahid kok malah wedi. Wah, akhirnya tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah, nak mati syahid. Mergo sahabat dibina Nabi ora cemen. Dadi angker uripe ra mapan tambah seneng. Lah saiki do ngaji sawangane sing melarat wae wis do bosen mbek napa melarate. Lah iku benten. Nah, logika nubuah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil kiamat. Nah kalau sampean pakai logika ndak nubuah ya rusak kang Saya nah, Saiki repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Sajane nak nganggo logika nubuah sing amal yo ya pen ben ganjarane akeh. Ora usah dikonversi sebagai materi, kemudian akhiratnya jadi dun. Yahwi, iku logika nopo nubu? Paham sing kula maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat ya wis keben ora usah dikonversi duniawi terus diwales duniawi. Nek diwales duniawi berarti Akhirat akhirate di dunia. Iku sirine Abu Bakar atau ngangkat pemimpin songko ahlu badrin. Padahal ahlu badrin itu sahabat paling afdol. Iku sing melok perang badar. Orang didadekno gubernur, orang didadekno bupati. Bareng takoi kenapa engkau tidak ngangkat ahlu badrin? Padahal mereka orang terhormat. Jari sake ada ada apa eh, ini lam urid an udan nisahum bid dunya. Aku raga pengen, wong-wong sini saya tahu perang Badar saya ingin untuk dunia. Iku rupane jabat jadi gubernur, jadi bupati wis ben. Era Umar walian, pemimpin pembadar tidak ada pemimpin. Ditakoki, kena apa kok rapor doa Mbak Bakar? Aku raga pengen, wong ra jelas-jelas mimpin wong jelas. <laughs> Istihatku ya macam-macam. Jadi nak jadi Abu Bakar itu, wong saya jelas akhiratnya, rasa di dunia no. Era eh, Umar Wali, <laughs> wong ra jelas kok mimpin, wong jelas. Era ya, Utsman selang-seling, wong tambah bingung. <laughs> Ya sih gue, jadi jenenge masalah istihad. Nah iya, semulane wong kudu ngaji. Mulane Nabi tahu ngendikan ya umul kaum akrauhum li kitabillah sing berhak ngimami paling fase paling ape. Tapi nak dunia buat turuti ngono iku wong mari sombong. Perkarane terus wong alim ra diimami wong bodoh, Sombong ora apik. Ada Nabi ya tau ngendikan sallu khulfa mangkola la ilaha illallah. Nanti kula niku yo ya sering jadi makmum. takut itu yang hadisnya kan apalam hadis akeh aku. Om. <laughs> Yo ya, dadi ono hadis ya umul qaum umli li kitabillah, tapi ono hadis sallu khulfa mangkola La ilaha illallah. Angger imame wis maca la ilaha illallah kita salate madhep ngulon terus salame yo ngalor sik wis wis makmum ra apa-apa wis pokoke. Iku yo hadis sahih eh? sing ya umul qoma aqrahum li kitabillah nggih hadis napa sahih nggih biasa mawon. Penting sampean ngerti logika nubuah. Logika nubuah niku benten. Lagi balik malah teng Nabi Musa. Lah Nabi Musa termasuk nabi sing di logika nubuah. Dekne iku keplayu sangking Mesir, minggat teng Madian. Abako niku minggat. Is abako ilal fulkil masyhur. Dia Nabi Yunus yen ade minggat dugi budi Iwa, iwan. Bareng piyambake nulung putrine Nabi Syuaib. Niku nulung lu seweneng ana cah wedok loro antri ditulung. Bareng ditulung, dua perempuan tadi marani Nabi Musa, nak bapake ku Inna abi yad'u kaliya jizyaka ajroma saqaita lana. Nabi Musa kaget. Kaget perkara ini protes biar pengairan Gusti kalau niku gue kekasih jenengan. Gue buta mangan. Tapi kalau buatan seneng nggak dikonversi, dikompensasi no, mbek ngamal apik. Barang dok Nabi Musa, Nabi Su'aib wis ketemu. ini kan gak nabi, jadi gak nabi ya logikanya logika logika umum. Inna abi yad'uka rumah sakoi talan Bapak Bapakku ngundang sampean sampai dijamu, ngekei opah, ngekei imbalan karena engkau telah menolong kita. Bareng Nabi Su'aib lucu, Nabi ini. Nabi Musa takoi Monggo dar-dar jari Nabi Su'aib. Ndak saya ini nabi jari Nabi Musa. Mulane wong alim kudu ngaku ngalim, asal alim tenan. Saya ini nabi, gak punya adat nak ngamal iku iso dikompensasi no bedun. Jawi. Jadi moh tenan Nabi Musa sadar, moh aku iku nabi ora iso ngamal kok dikompensasekno mbek duniawi rupa-rupane dijamu makan. Nabi Musa balik, aku yo nabi ra de adat, nek dene apik ra sida. <laughs> Jadi Nabi Musa. Pasti tak jamokno Gus, aku yo nabi nek dene apik ora de adat rata sidan. Carane sida yo kudu gelem Gimana kalau tanya tak nama aja dengan tadi <laughs> diskusi, diskusi ini gue lucu. Wong saiki rusak kabeh logikane gak ono nubuah. Engger manggon masjid paling akeh kudu paling nentokno semua sing terkait nopo masjid. Mergo ngamale paling akeh. Kudune ora ya yes. ngamalake ngamalake ben diurusi Tapi nak wong rawur terus mimpin kita itu ya bener Umar. Aku yo ya rasa seneng orang ora jelas kok mimpin wong wong jelas. Jadi nubuah niku benten. Lah saiki wong do khawarit. Khawarit itu cara berpikir wong kon adil. Tapi cara berpikir adil iku sing urun akeh entuk akeh. Nak cara nubuah ora sing biasa uronake akeh nggo akhirat wis keben walese swarga. Ojo kulina ana wong sing biasa orientasi akhirat saiki berbalik orientasinya dun duniawi. Lha jenenge pikiran nopo, Pikiran nopo nubuah Yo angel Kang, tapi kudu dilatih. kena pancen Islam tenan kudu mbok latih. Lho kula mboten sombong kan biasa kula ngomong ngeten. Kula sering nasihati anak kula. Anak kula Hasan tuh sekelas tiga SD, sering kula Kandani Nggih, kaliwat ibuke kula Kandani kadang nggih kula Kandani langsung. So nak alumni atau yang ngaji bapak nggak peduli sama Hasan ya tidak apa-apa. Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga, ya itu aja nggak ada hubungannya dengan orang-orang yang harus menghormati Hasan. Ya Pak, saya dulu ya diajari Bapak seperti itu. So ana wong seneng aku ora seneng kowe ya biasa. Ya aku ngaji ku ben mlebu swarga. Saiki wong kompensasi kabeh. Lho soal wong liya punya utang jasa kepen bales jasa urusane masing-masing. Kita sebagai ulama pokoknya fokus amal itu tujuannya apa? Akhirat. Sudah. Jadi aku dorong mulai mulane nak logika nubuah, nggih nubuah ku benten. Nggih, logika nubuah ku benten mbek LSM. Nggih benten mbek tiang nopo? Tiang napa? Khawar. Nah, mulane Nabi kon milih nalika Jibril niku rawuh teng Nabi Muhammad aku diutus pangeran ke kon milih dadi raja sing dadi rasul utawa dadi abet dadi budak sing nabi. Terus Nabi milih Aku seneng jadi budak tapi nabi, di Bang rojo tapi nabo Rasul. Kenapa ulama-ulama meneliti? Andai kan Nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses, paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem kerajaan. Lainnya Nabi Sulaiman jadi Nabi Rasuwe, mereka mimpinya nggak kerajaan. Orang kuat suwe kan, gaya tok, tapi rakuat suwe. Mereka sing nurut itu ngeremeng. Sing dikongkon perkara gremeng. nurut nurute perkara kalah apa? Kekuasaan. Lan akhirnya Nabi Sulaiman ra iso no kerajaan ini mengkewan tentang cerita mereka. Rabbi habli mulkal layam bagi li ahadim mimpati inna innaka Sulaiman itu tahu darah ini gendeng barang. Ya Sulaiman nabi ini. Jadi ceritanya ngeten, Sulaiman itu niku ada bojo kata. Terkenal pira, Mas? sewu. Sewu jari lak gilir tolong tahun pisan. mereka nak setahun kan tolong atas wida. Lah nak sewu berarti ketemu bojo iku per per bro tiga tahun. Tapi orang yang bantah. Lah nak satu segitu kayak kok roh. Tenan <laughs> kok bakal. Walhasil Nabi Sulaiman itu karena dia nguasai jin, itu diantara bojone itu jika ada sing berperilaku gak bener. Jari ini cerita, tapi muka-muka cerita kira bener. Jari ini cerita, Nabi Sulaiman ya ali, di ali-ali, khotam itu, pokoknya ali-ali. Ali-ali, mbor, Arab pokoknya khotam, bahasa Arab itu apa khotam. Jari ini, mau cerita ini, ngomong ini buatan hadis soke, oh, malah aku meni jari ini. Jari ini, ini, nah apa teng, apa, jeding itu dititip Nabi ini. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititip Nabi buju ini, ali-ali itu dikekno mitra jine be bojone Sulaiman ini, Wes iso nyulap raine koyo Nabi Sulaiman persis segalanya kak terus nunggu ning singgah sana. Mimpin ya semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli wong oh, gendeng. Wong Sulaiman sing asli ku mimpin apa? Kerajaan. Wong Sulaiman kok ning dalan-dalan gitu. Mulane Nabi Sulaiman tau darani apa? Gendeng. Oh cah gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. dia <laughs> akhir ketemu uang gue kepengen mengkonfirmasi. Aku itu Sulaiman sing asli, sing yang kono iku palsu. Ya mesti darah nung gendeng tuh. Ngalor gitu. Susu nung wangis, nung wangis dengan pangeran Robi Habli Mulkal layam bagi li ahadim mimpati inakan telo. Sebab ceritane walhasil karena Sulaiman itu tobat balik. Balik isom balik noning nopo kerajaan ini. Jadi mimpin jin gue repot. Lan terus kiai kiai pesen gue alim lah nanti khodam jin gue ojo. Mergo jin gue tetep ngakali. Nah, orang kuno jadi nak bapak era kuat, kuat kadang anak era kuat. Lu kulo nu anak kiai, kang putu kiai ngerti tenan do alam jin. Wajen ngeri tenan. Kayak orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kulo bolak balik. Rian bapak wasiatnya gue, gue geman mimpin jin. Wis ngoten niku. Nah, kowe kan ora usah dilarang wis ora mimpin. Eh, penak malah semongko ora usah dilarang wis gak tau bersentuhan ambek alam napa? Alam gaib. Terus Nabi Sulaiman akhirnya ya diakali mbek setan. Diakali ning ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku setan nu gawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Secara saiki primbon lah. Terus dipendem ning ngisore kursi nih sinten? Sulaiman. Ya semua dipendem ngono, setan wis pinter. nggak sekolah neng ndi ra pinter. Bareng Sulaiman wis mati, yo mati tenan. Setan itu menciptakan satu isu. Nak Sulaiman pinter ngono itu mergo duwe buku panduan sing dikarang setan dibongkar mbek wong-wong. Terus wong menomokno donga sihir. Lah donga iku nak dilakoni ya iso tenan, iso koyo sulapan. Akhirnya wong darani Sulaiman itu tukang sihir. Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Yaiku Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku nabi. Wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad. Keliru kok nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani nabi. Aku dibukti ini nak Sulaiman kasih sihir mergo nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matat lu syayatinu ala mulki Sulaiman. wong wongu sing diwaca busuhu sihir sebenarnya karangane setan matat lu syayatinu ala mulki Sulaiman. Semestune wa maka faru Sulaimanu walakin nasyayatin kafaru yu'allimunan nasas sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten Sulaiman. Dadi riset itu rekayasa wis ana kamu buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman.